Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Heri, Hafizahullah Ta'ala, bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang satu permasalahan yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Bahkan dipahami oleh seluruh manusia di muka bumi ini, hatta oleh orang-orang kafir. Karena apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sebuah hujah insya Allah. Yang hujah ini dapat diterima oleh orang-orang beriman dan hujah ini dapat diterima hatta oleh orang-orang kafir itu kita akan menjelaskan bahwa dinul Islam bahwa Islam terlepas dan jauh dari apa yang dituduhkan hari ini yaitu yang dinamakan dengan teror ataupun melakukan perbuatan atau orang yang dinamakan dengan terorisme. Tetapi pembahasan ini perlu kita menjabarkan dan membahas secara proporsional. Maka pembahasannya kita akan rinci sebagai berikut. Pembahasan yang pertama Al-Irhab Abrat Tarikh Wajuduruhu Fil Ummah Al-Islamiyah Bahasan yang pertama Teror Atau terorisme dalam pandangan sejarah Dan dalam pandangan sejarah umat Islam Secara khusus ini adalah merupakan bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua adalah baina sabati wal irhab. Antara istiqomah teguh di dalam memegang kebenaran dengan hakikat irhab. Karena perlu kita jelaskan nanti bahwa sebagian pengamat hari ini baik pengamat itu kita dapatkan di dalam bentuk komentar-komentar di televisi ataupun komentar-komentar di majalah ada yang mereka salah sekali di dalam mengomentari masalah ini salah satunya sebagaimana kita akan bahas nanti bahwa pelaku teror ini satu kelompok yang mereka menginginkan kembali kepada kemurnian Islam. Satu kelompok yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Maka kita perlu untuk meluruskan masalah ini dan menjelaskannya secara proporsional. Sehingga hujah ini juga diharapkan dapat didengar oleh para petinggi negara ini dan oleh seluruh masyarakat bangsa ini. Poin yang ketiga yang kita akan bahas Islam dengan terorisme. Dan poin yang keempat yang kita akan bahas secara singkat penyebab munculnya teror dan cara pengobatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terorisme atau teror di dalam bahasa Arab dikenal dengan irhab Sedangkan orang yang dikatakan dengan irhabiyun yang makna secara bahasa secara mudahnya ada lebih makna at-tahwib wa tarwi lil aminin yang memiliki makna secara singkat dan gampang dikatakan oleh para ulama yaitu menciptakan rasa takut kepada orang-orang yang aman, menciptakan kekacauan, menciptakan rasa takut, yang irhab ini memiliki akibat setelahnya adalah iraqatid dam qatlun nafs wa akhdil mali bidzulmin yang mana teror ini sampai mengakibatkan mengalirkan darah manusia pembunuhan dan mengambil harta dengan cara yang bolim. agar pembahasan yang berkaitan dengan teror atau terorisme ini membahasnya dengan proporsional. Maka kita akan bahas secara terperinci. Di mana dalam poin yang pertama kita akan bahas terorisme atau teror dalam pandangan sejarah dan ditinjau di dalam sejarah umat Islam secara khusus. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya teror ataupun terorisme terjadi pada seluruh kalangan manusia di dunia. Dan menimpa kepada seluruh agama di dunia. Walaupun hari ini dengan kuatnya di ayah as sayyah min a'da'il Islam. Walaupun hari ini ketika demikian kuatnya rekayasa musuh-musuh Islam, maka perbuatan ini dinisbatkan kepada kaum muslimin. Tetapi sejarah akan membuktikan bahwa teror dan terorisme dilakukan oleh banyak kalangan dilakukan dan ada dalam setiap pemeluk agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teror di muka bumi ini yang pertama kalinya adalah dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana sejarah membuktikan. Rasul yang pertama Nuh alaihi salam dan para pengikutnya diteror oleh pembesar-pembesar pada waktu itu. para nabi, para rasul banyak yang dibunuh, diteror oleh orang-orang dolim pada waktu itu. Fir'aun laknatullah. Namrud laknatullah. Sejarah membuktikan di mana Fir'aun laknatullah dikatakan yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun laknatullah yang merupakan makhluk yang paling bolim di muka bumi. Seorang raja yang sangat bolim. Seorang raja yang sangat diktator. Ia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup kaum wanita anak-anak perempuan karena kerakusannya kepada kedudukan. Dia merasa takut jika ada generasi penerus dari kaum laki-laki akan mengambil kekuasaannya. Sampai Fir'aun la'anatullah mengklaim bahwasanya ia adalah pencipta alam semesta. Qad qala Allah Ta'ala ana rabbukumul a'la dan kedoliman Firaun laknatullah terhadap rakyatnya terhadap kaumnya pada waktu itu sampai menjadikan tempat duduk kursinya di mana manusia di bawahnya dan ini adalah bentuk kedoliman dan sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki sejarah hitam tentang teror di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi di dalam banyak ayat seperti dijelaskan dalam surat yang ketiga Allah telah menjelaskan Innalladzina yakfuruna ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ ya'muruna Orang-orang Yahudi mereka memiliki sejarah hitam tentang perbuatan teror di muka bumi ini dan bentuk keduliman mereka di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka dan mereka membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan di muka bumi maka ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat yang ketiga dalam surat yang ke-17 setelah ayat yang tadi dalam surat yang ketiga ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sepanjang zaman sampai satu ketika mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin maka mereka membuat keonaran lihat di dalam surat yang ke-17 ayat 3 sampai ayat 7 wa qadayna ila bani israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna kabira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kami kata Allah telah mentakdirkan setelah takdir kau ini bahwa ahlul kitab Bani Israel orang-orang Yahudi mereka akan membuat kehancuran di muka bumi dua kali dan mereka akan bersikap sombong di muka bumi. Para mufassir memang berbeda pendapat tentang maksud dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan keonaran? Apa yang dimaksud dengan dua kerusakan di dalam ayat ini. Asyik Salim Ibnu Id Al-Hilali hafizahullah taala Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jama' Islamiyah Fidha'il Kitab wa Sunnah tentang maksud ayat ini. Di mana beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat yang dimaksud dengan ayat ini bahwa yang dimaksud kerusakan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi dua kali adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang Yahudi membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihim dillatu aina masukifu. Mereka ditimpakan kehinaan di mana mereka menjadi manusia yang tersiar di muka bumi. Manusia yang terusir di muka bumi. Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak memiliki sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Maka ketika mereka membaca kitab yang datang kepada mereka, maka mereka mendatangi Madinah dengan satu tujuan, bahwa Allah Ta'ala membangkitkan dan mengutus seorang Rasul dari mereka. Sehingga mereka mengabarkan kepada orang-orang kufar Quraisy dan mengabarkan tentang sifat Nabi yang terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika seorang Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari kalangan mereka, maka mulailah mereka membuat satu fitnah dan menyebarkan fitnah di kalangan orang-orang kufur Quraisy Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan mereka merasakan sempit, lalu mereka pun mengadakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka membuat keonaran pertama kali, di mana mereka membuat berbagai fitnah membuat berbagai kerusakan dan membatalkan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekuatan kepada Nabi Wasallam dan para sahabat, sehingga orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah dan Allah Taala mengabadikan dan mengkisahkannya dalam surat Al-Hasr Surat yang ke-59 Allah telah mengkisahkan tentang pengusiran orang Yahudi dari negeri Madinah. Maka ini adalah merupakan kerusakan yang pertama yang mereka perbuat. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan hamba Allah yang bisa mengusir mereka. Sehingga orang-orang Yahudi ini tersiar di muka bumi. Sehingga digambarkan tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini kecuali mereka adalah ada di sana. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian sejarah membuktikan. Ketika sebagian kaum muslimin terlelap tidur. Dan mereka terbuai dengan kehidupan dunia. Dan mereka cenderung kepada hawa nafsu maka orang-orang Yahudi mendatangi Palestina pada waktu itu. Dan mereka mengambil tanah Palestina, menggasak tanah Palestina, dan mereka melakukan keonaran sampai hari ini. Mereka melakukan teror sampai hari ini. Dan ini adalah bukti sejarah. Artinya dunia harus paham bahwa di antara yang melakukan teror di dunia hari ini adalah orang-orang Yahudi. Di mana tidak ada orang yang tahu tentang sejarah kecuali mereka tahu bahwa orang Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah pun. Dan tanah Palestina adalah merupakan tanah kaum muslimin yang merupakan negara kaum muslimin yang mereka ambil dan ini adalah merupakan teror yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah membuktikan bahwa teror dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana kita mengetahui sejarah membuktikan bahwa dunia menyaksikan bagaimana penjajahan di dunia pada abad kedua dan sebelumnya dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan kita masih tahu tentang sejarah Hitler. Bagaimana tentang sejarah Nazi? Bagaimana tentang Bosnia? yang dialirkan darahnya oleh orang-orang Kroasia. Sejarah membuktikan dan dunia harus tahu bahwasanya keonaran dan teror dilakukan banyak oleh orang-orang kafir. Sehingga penisbatan teror apabila dinisbatkan kepada umat Islam maka ini adalah sebuah keboliman dan ini adalah sebuah pendustaan kepada sejarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sejarah yang kita tidak boleh untuk jahil, untuk menutup mata terhadap sejarah ini. Dan dunia tidak boleh tertutup matanya terhadap sejarah ini. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh saja. Walaupun kalau kita mengungkap sejarah lebih dari yang tadi. Lebih dari apa yang disebutkan. Dan yang kedua, teror dan terorisme dalam sejarah umat Islam. Tidak diragukan bahwa dari ahlul kiblah yang dimaksud dengan ahlul kiblah orang-orang yang menisbatkan kepada Islam orang-orang yang menisbatkan kepada dinul Islam ada kaum yang menyimpang. Ada kaum yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka terjebak kepada bentuk teror ataupun yang dinamakan dengan terorisme. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya Tetap ummati ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al wahida ya Rasulullah qala ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam dengan api neraka. Dan satu yang selamat. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu? Siapa yang seperti aku hari ini? dan seperti para sahabatku. Di dalam sejarah Islam dan di dalam sejarah umat ini memang terjadi bentuk teror. Memang timbul satu kelompok yang dinamakan dengan terorisme. Yang di sini ahlu sunnah, salafiyun, harus memahami terhadap sejarah ini dan bagaimana timbulnya teror. Iwata iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Teror yang terjadi dalam umat ini terjadi dalam dua kategori. Yang pertama adalah irhabul fikri, dan yang kedua adalah irhabul jasadi, irhabul jismi. Bahwa teror yang menimpa kepada umat ini terjadi dalam dua kategori. Terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teror dalam bentuk pemikiran. Yang kedua teror dalam bentuk jasad. Tetapi ada perkara yang harus kita pahami nanti bahwa teror al-fikri a'bam wa akbar min irhabil jasadi. Wa irhab al-jismi wal jasadi mansya'uhu minal irhabil fikri. Tetapi ada yang harus kita cermati dan harus kita teliti dengan dalam bahwa teror dalam bentuk jasad itu berawal dari teror dalam bentuk pemikiran. Dan teror dalam bentuk pemikiran lebih dahsyat bahayanya kepada umat ini ketimbang teror dalam bentuk jasad. Mari kita buktikan. Bahwa teror ini juga memiliki hubungan antara diayah adail Islam yaitu merupakan propaganda musuh-musuh Islam dan para pelaku bidah. Karena tidak terjadi teror dalam tubuh kaum muslimin dan dilakukan oleh sebagian umat ini kecuali hasil rekayasa dari musuh-musuh Islam. Mari kita ungkap sejarah dan apa yang dimaksud dengan irhab fikri dengan irhab jasadi. Teror yang pertama dilakukan dalam sejarah umat ini dilakukan oleh dua kelompok yang sesat. Yaitu Al-Khawariju Warrafidatu minasyia. Di mana teror yang terjadi pada umat ini yang terjadi pada sejarah umat ini yang pertama dilakukan oleh dua kelompok yang sesat yang menyimpang dari sunnah yaitu khawarij dan rafidah dari kalangan orang-orang syiah dan ini berawal dari ilham fikri itu teror dalam bentuk pemikiran berawal dari seseorang yang bernama Dhul Huwaisirah. Seorang pembesar pembawa ajaran Khawarij. Yang kita ketahui di dalam sejarah setelah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membagikan gonima dari satu peperangan, di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah itu memberikan gonima diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang-orang muhajir dan ansor tidak diberi gonimah pada waktu itu. Maka datanglah seorang yang bernama Zulhuisirah. Lalu dia berkata, demi Allah pembagian ini tidak adil. I'dil ya Muhammad fa inna kala ta'adil. Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Maka Rasul mengatakan, siapa yang akan adil jika seandainya aku tidak adil? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan keluar dari orang ini yang mereka membaca Al-Quran, yang lidah mereka basah dengan sebab zikir dan membaca Al-Quran. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yujawizuna hanajirahum yamrukuna min yamrukuna Minadin, kama yamruqu sahmu sahmu minaramiyah. Di mana Nabi SAW mengatakan akan datang dari orang ini satu generasi yang mereka banyak membaca Al-Quran, lidahnya baca membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokannya. Dalam arti tidak mengambil pemahaman yang benar dari apa yang dibacanya. Mereka akan melesat dari agama ini bagaikan melesatnya anak panah dari busur. Dan Nabi SAW mengatakan lasarfa wal adla. Dari kesemangatan mereka beribadah. Tetapi Allah Ta'ala tidak menerima amal kebaikan mereka. Tidak diterima amal mereka. Ini tentang orang-orang khawarij. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Khalifah Abu Bakar menjadi Khalifah, maka yang pertama timbul teror adalah munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu. Ada orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Lalu mereka menolak untuk menunaikan zakat kepada imam pada waktu itu. Maka diperangi oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala Lalu matilah fitnah ini. Lalu matilah teror ini. Lalu teror yang kedua terjadi. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memangku jabatan yang agung ini sebagai khalifah. Lalu teror dilakukan oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang Abu Lu'lu'ah ini di dalam sejarah orang-orang Syiah dibesarkan. Bahkan orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Abu Lu'lu'ah adalah wali Allah. Sehingga orang-orang Syiah Rafidho bertawasul dengan Abu Lu'lu'ah. Karena dianggap telah membunuh Umar adalah memiliki jasa yang sangat besar bagi mereka. Kemudian teror ini semakin besar dilakukan oleh kaum mubtadi'ah. Ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala menjadi khalifah, maka berkumpullah dua kekuatan teror yaitu menyatunya antara Syiah Sabaiyah dengan orang-orang Khawarij. Akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka terjadilah teror dilakukan oleh orang-orang Khawarij di mana mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haura. Mereka berjumlah 6.000 menurut sebagian sejarah. Mereka mengangkat senjata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan salah seorang di antara mereka, Ibnu Muljam, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan mengatasnamakan dan menyebutkan ayat Al-Qur'an di mana Ibnu Muljam ketika menikam Ali radhiyallahu taala anhu membacakan satu ayat Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigo amardotillah. Dan kita akan ungkap bagaimana sejarah teror ini dan bagaimana orang yang melakukan ini dengan atas nama Islam dan giroh kepada Islam. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka mengambil, mengangkat senjata dan menempati sebuah tempat yang dinamakan dengan Hauro sehingga mereka juga dikenal dengan Haruriyun. Mereka menganggap bahwa Ali telah keluar dari Islam. Kenapa? Mereka membacakan beberapa ayat, "Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Disebutkan ketika adanya dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij, Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala datang kepada Ali, "Izinkan aku untuk menegakkan hujah kepada mereka." Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Hati-hatilah tentang mereka sebab mereka itu adalah Ali mulisan. Artinya mereka adalah pintar berdebat. Maka apabila mereka berhujah dengan Quran, maka bantahlah dengan sunnah. Maka datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada mereka. Lalu menanyakan apa yang menyebabkan kamu mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka mereka mengatakan ada tiga alasan kami mengkafirkan Ali. Sebutkan tiga alasan itu. Aku akan menegakkan hujah kepada kalian. Lalu mereka mengatakan, Adapun aku mengkafirkan Ali dan kami berpisah dari Ali radhiyallahu taala anhu karena Ali mengangkat manusia sebagai hakim. Maka barang siapa yang bertahkim kepada manusia, tidak bertahkim kepada Allah, maka dia adalah kafir berdasarkan ayat pemalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ali telah bertakim kepada manusia, yaitu kepada Abu Musa al-Asari dan Amr bin As. Berarti Ali adalah kafir. Iya. Apa alasan yang kedua? Karena Ali tidak melaksanakan syariat Islam, Ali tidak menawan tawanan perang dalam perang Sipin dan perang Jamal. Berarti Ali tidak menegakkan syariat Islam, berarti dia adalah kafir. Pemalam yahkum bima anzalallahu alaikumul kafirun. Apa alasan yang ketiga? Kata mereka, kalau dulu adalah Ali adalah Amirul Mukminin, sekarang dia menanggalkan turun dari jabatan ini, berarti dia sekarang adalah Amirul Kafirin. Lihat ya, irhabul fikri metode mereka berpikir. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Maukah kalian aku tunjukkan kepada pemahaman orang-orang yang sebelummu? Maksudnya adalah pemahaman para sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, Pernahkah kamu membaca ayat terdapat dalam surat An-Nisa wa in khiftum wa in khiftum shiqaqam bainahuma fab'ath hakaman min ahliha ila akhir ayat Pernahkah kamu membaca sebuah ayat yang di mana Allah Taala mengatakan kalau terjadi persengketaan, terjadi pertikaian suami istri, maka datangkanlah hakim yang adil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Saya tanya, Apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Maka dia berhukum dengan hukum Allah kata orang Khawarij. Nah sekarang Ali radhiyallahu taala ketika terjadi fitnah maka mendatangkan dua orang yang adil untuk tahkim. Apakah dia berhukum kepada hukum Allah atau dia berhukum kepada hukum manusia? Maka mereka mengatakan, "Ainaan." Kalau begitu Ali telah berhukum dengan hukum Allah. Maka kalah hujahnya sini. Lalu yang kedua, kata Ali bin kata Abdullah bin Abbas maaf, apa pendapatmu jika ada orang menikahi ibunya? Maka orang Khawarij mengatakan kafir. Kalau ada orang menikahi ibunya, dosa besar. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, sekarang dalam perang Jamal, perang Sipin, sekarang kalau dikatakan harus menawan dan menjadikan gonima Aisyah radhiyallahu taala apa pendapat kamu? Bukankah Aisyah adalah umul mukminin? Kalau aina, Kata mereka iya. Artinya mereka paham terhadap hujah ini. Bahwa Ali radhiyallahu taala anhu tidak menawan dan tidak menjadikan Aisyah sebagai gonima. Karena ada ayat yang tadi. Tidaklah kamu memahami tentang ayat Fa'aslihu bainahuma. Apabila terjadi peperangan di antara kaum muslimin, maka apa maknanya? Apa yang diperintahkan kepada kaum muslimin? Fa'aslihu bainahuma. Bukan diambil gonimahnya. Tetapi fa'aslihu bainahuma. Qalu aina'am. Maka mereka mengatakan iya. Adapun yang ketiga, ya tidak perlu hujah. Sebab apa dalilnya ketika orang turun dari jabatan seorang amir, lalu dia mengatakan menjadi amirul kafir. Maka sejarah membuktikan bahwasanya mereka kembali sekitar 2000 orang. Memahami hujah Abdullah bin Abbas dan mereka kembali kepada sunnah, kepada kebenaran. Masih tersisa banyak di antara mereka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahwa timbulnya irhab al-jasadi timbulnya irhab jismi adalah berawal dari apa? Dari ilham fikri. Di mana mereka takfir sahibul dunuk, takfir sahibul kabair, karena mereka mengkapirkan pelaku dosa. Karena mereka membolehkan menegakkan amar ma'ruf kepada seorang amir bisaifi wasinan oleh sebab itu mereka menamakan pemberontakan adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang menyebabkan mereka bisa mengalirkan darah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah buruk tentang Khawarij ini di mana mereka memiliki sifat memiliki karakter di mana mereka sangat warok kepada perkara yang sifatnya sepele tetapi mereka tidak warok terhadap perkara yang besar sejarah membuktikan ketika sekelompok orang-orang dari Hawro berjalan ke Basrah maka di tengah perjalanan salah seorang di antara Khawarij membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu salah seorang temannya mengatakan, "Kenapa kamu melakukan kedoliman kepada kafir dimi? Kamu membunuh binatang milik kafir dimi. Coba kamu meminta untuk membebaskan perbuatan kamu ini." Lalu dia datang kepada orang Yahudi, lalu dia minta maaf terhadap perbuatannya. Salah seorang di antara mereka memakan kurma yang jatuh dari sebuah pohon. Lalu temannya mengatakan, Wahai pulan, tidaklah kurma ini ada pemiliknya. Tidaklah kamu meminta untuk dihalalkan kurma ini. Lalu si orang Khawarij ini datang kepada pemilik kurma dan dia meminta untuk dihalalkan biji kurma tersebut. Tetapi ketika ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hobab dan istrinya yang sedang hamil. Maka tidak segan-segannya. Dan tidak memiliki rasa takut dan rasa malu. Maka dibunuhnya Abdullah bin Hobab. Lalu istrinya berkata, aku adalah seorang wanita yang hamil. Aku adalah seorang wanita yang lemah tetapi tanpa apa-apa lagi. Maka orang Khawarij itu membunuh wanita tersebut, istri Abdullah bin Khobab, dan membelek janin yang ada di dalamnya dan mengeluarkannya. Lihat bahwa orang-orang Khawarij mereka bisa warok kepada perkara-perkara yang kecil. Tetapi mereka tidak warok kepada perkara yang berkaitan dengan darah. Maka jika hari ini kita dapatkan orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij terpengaruh dengan perbuatan seperti ini maka mereka sangat mudah dan mereka tidak memiliki sifat war. Kita dapatkan sebagian di antara mereka mereka memiliki sifat waro kalau mereka mendatangi tempat-tempat makan, restoran-restoran. Mereka tidak mau memakan daging dengan alasan warok. Siapa yang menyembelih? Tetapi mereka tidak warok dengan bapak dan ibunya. Tidak warok dengan gurunya. Mereka berani mengkapirkan bapaknya. Mereka berani mengkapirkan ibunya ketika ibu dan bapaknya tidak sejamaah dengannya. Bahkan banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita, mahasiswi-mahasiswi yang mereka tidak mau dinikahkan oleh bapaknya. Mereka dinikahkan oleh gurunya. Apabila mereka ingin dinikahkan oleh bapaknya, maka mereka melakukan nikah dua kali. Setelah nikah dengan gurunya, baru dinikahkan oleh bapaknya. Lihat. Mereka tidak waro terhadap kehormatan kaum muslimin. Mereka tidak waro terhadap darah kaum muslimin sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati mereka yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala sejarah membuktikan tentang adanya irhab dan bahayanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang khawarij ini dan tentang bahayanya ajaran Khawarij ini dan tentang bahayanya saya ingin menyampaikan dua perkara yang sangat agung agar kita berhati-hati. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang khawarij ini dan pemahaman khawarij ini akan datang sampai datangnya Dajjal akan ada sampai datangnya Dajjal. Dan yang kedua di antara bahaya khawarij dan bahaya ajaran khawarij dan yang terpengaruh dengan ajaran ini di mana mereka sangat kuat talbisnya yaitu membuat samar banyak orang awam. Kenapa? Karena hadis dan para sahabat mensifati tentang orang khawarij dalam bentuk giroh kepada agama. Tetapi mereka jauh dari agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan datang sebuah generasi yang kamu dapatkan mereka adalah jidatnya borokan tangannya adalah kepalanya, kakinya adalah bengkak, bibirnya adalah basah. Karena mereka saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri sholat, matanya sakit karena seringnya menangis, bibirnya basah karena seringnya dia itu berzikir. Sehingga kita merasa hina dengan ibadah mereka sing bagi orang awam melihatnya bahwasanya dia dalam bentuk giro kepedulian kepada agama. Orang yang mutadayin bahwa orang-orang Khawarij ini dianggap oleh banyak orang awam dia adalah orang beragama. Orang yang sangat tinggi kepeduliannya kepada agama. Tetapi sayang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la pawala Amal yang wajibnya tidak diterima, amal yang mustahabnya tidak diterima. Karena mereka jauh dari sunnah. Sampai ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, "Aku parun hum?" Qala anil kufri farru. "Amunafiqun hum?" Qala innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wahum hum yadhkuruna Allah ana al-laili. Ketika Ali radhiyallahu taala ditanya tentang orang Khawarij, apakah mereka kafir? Ali radhiyallahu taala mengatakan mereka dari kekafiran adalah lari. Apakah mereka munafik? Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tetapi orang-orang Khawarij mereka mengingat Allah pagi dan petang. Basah lidahnya, Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati mereka yamruku minad din kama yamruku sahmu minar Mereka melesat dari agama bagikan melesat anak panah dari busurnya. Lalu sejarah membuktikan bahwa sifat mereka dan tentang karakter mereka disebutkan oleh para sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana tentang sifat mereka? Mereka adalah memiliki buruk pemahaman. Qala qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayaj'alunaha alal mu'minin. Tentang sifat orang-orang khawarij. Itu orang-orang yang memiliki pemikiran yang buruk orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk di mana dinyatakan oleh para sahabat satu kaum yang mereka mencomoti, yang mereka mengambil ayat-ayat yang sebenarnya Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir, lalu mereka menjadikannya untuk orang-orang beriman. Sehingga mereka mengalirkan darah orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka memakai ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir, lalu mereka mengalamatkannya kepada orang-orang beriman. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengsifati mereka sufahaul ahlam, Kudasaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempitan dalam ilmu dan mereka berumur muda. Karena tidak ada di antara khawarij itu dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sejarah membuktikan tentang khawarij Lalu irhab ini dilakukan oleh orang-orang Rafidah. Yaitu yang pertama dilakukan oleh pembawanya adalah Abdullah bin Sabah Ibnul Aswad Al-Yamani yang pada waktu itu yang pertama kali melakukan irhabul fikri mengatakan Ali adalah Tuhan mengatakan Quran yang turun kepada ataupun yang dibawa oleh ahlu sunnah yang dikumpulkan oleh Utsman, yang dikumpulkan oleh Umar, yang dikumpulkan oleh Abu Bakar adalah ada yang dibuang. Ayat-ayat tentang nasihat dibuang. Lalu orang-orang Khawarij bekerja sama dengan orang-orang Rafidhah, maka terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa orang-orang syiah rafidah memiliki sejarah hitam terhadap umat ini. Termasuk terbunuhnya kaum muslimin di Baghdad oleh orang-orang Mongol yang berjumlah tidak kurang dari sejuta orang. Yang pada waktu itu negeri Baghdad dan kota Baghdad sampai banjir darah setengah betis dan sampai mayat-mayat bergelimpangan sehingga virusnya adalah ke negara-negara terdekat dan sejarah membuktikan bahwa tidak masuk tentara Mongol kecuali disebabkan orang-orang Rafidah. Disebabkan oleh orang-orang Rafidah. Sejarah membuktikan. Maka ini adalah sejarah irhab dalam umat ini. Adapun yang timbul hari ini barangkali apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan tidak perlu dibahas pada kesempatan hari ini. Maka ini adalah sejarah dalam bentuk dunia dan sejarah dalam bentuk sejarah Islam. Pembahasan yang kedua antara sahabat istiqomah dengan irhab. Kita perlu meluruskan sebagian para pengamat dan orang-orang yang berbicara di televisi ataupun orang-orang yang berbicara di majalah yang mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dituduh teror, melakukan teror dan terorisme adalah orang-orang yang menginginkan kembali kepada kemurnian Islam. Orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Maka saya bersaksi di depan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa ini adalah merupakan ucapan yang dolim dan merupakan ucapan yang salah dan wajib dipahami oleh para pembesar negara ini dan oleh dunia. Bahwa ini tidak benar. Karena setiap muslim, setiap mukmin dituntut oleh dua perkara ini. Perkara yang pertama setiap muslim dituntut untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Dan seorang muslim mesti bercita-cita sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali tegak syariat Islam. Bahkan ini akan terjadi. Setuju ataupun tidak setuju orang kafir di dunia ini, maka akan tegak dinul Islam di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan amal soleh untuk mengalahkan kepada seluruh agama. Islam akan tegak di muka bumi ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud wa fi riwayatin la sa'atu hatta yuqatilu al-muslim hatta yuqatilu al-yahud tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi ataupun kalian para sahabat adalah membunuh orang-orang Yahudi sehingga ketika orang Yahudi mereka bersembunyi di belakang pohon, mereka bersembunyi di belakang batu, maka batu-batuan dan pohon-pohonan akan mengatakan, "Ya Abdullah, hadal Yahud, uktulu, Wahai hamba Allah, wahai muslim, ini orang Yahud, bunuh. Dan ini akan terjadi. Dan janji Allah, "Inna wa'dallahi haq." Janji Allah adalah tepat. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Sa'am apa? Setuju ataupun tidak setuju orang kafir akan terjadi. Inal mustaqbal li hadhil ummah, masa depan ini adalah untuk umat ini. Dan Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan, yang maknanya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali akan tegak dinul Islam maka mulialah orang yang memegang agama ini dan hinalah orang yang menyelisihinya Sebab Islam ya wa la yu'la. Islam adalah tinggi dan pemeluknya adalah tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, takunu fikum nubuwah, kalau terjadi pada kalian masa kenabian, kemudian adalah khilafah alamin nubuwah, kemudian mulkan aban, mulkan jabariyah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasatakunufikum fikum khilafah alamiha nubuwah, tsumma sakat. Dan akan terjadi hilaf di atas minan nubuah. lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam. Dan Nabi SAW mengatakan, kekuasaan umatku telah diberikan kepadaku dalam segenggam tanah. Telah diperlihatkan timur dan baratnya. Akan diberikan kepada umat ini. Al-mustaqbala lihadihil ummah.